Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 208 setelah kita menyelesaikan dua pembahasan yaitu masadiru ad-din, sumber agama Islam ini, pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah Kemudian yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama, ijma'. Kita harus tahu apa ini ijma', kemudian apakah ijma' itu dalil, hujjah secara mutlak atau bagaimana? Sebelum kita nah melanjutkan, antum harus bisa menanamkan di benak antum ijma' yang bagaimana yang dikatakan hujjah itu. Ijma' yang tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai. Jadi kalau kita telusuri semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Naam barakallahu fikum. Bahwasanya ijma yang dikatakan hujah itu adalah ijma yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Berarti kalau ada ijma kalau berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah bukan hujah. Kita lihat apa kata beliau di sini. Qauluhu min ba'diha ijma'u hadhil ummah. Setelahnya, setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah ijma' umat ini. Asalnya itu kata beliau yang ketiga al-ijma'. Yang ketiga adalah al-ijma'. Qauluhu Ucapan beliau di sini setelah beliau menyebutkan Al-Qur'an was sunnah kemudian apa? disebutkan bahwasanya enam dan setelahnya adalah ijma'. Maksudnya bagaimana? Yakni ba'da hujjatil kitab was sunnah ijma'. Setelah hujjah Al-Qur'an was sunnah itu adalah ijma'. Jadi ijma' ini yang ketiga. Al-Qur'an pertama, kedua as-sunnah, kemudian yang nah barakallahu fikum ketiga adalah ijma', nah barakallahu fikum yang keempat adalah apa? Al-qiyas as-sahih, yang keempat adalah qiyas yang sahih karena qiyas ada dua. Ada qiyas yang batil sama qiyas yang sahih. Qiyas yang batil yang fasid itu bukan hujah, itu bahkan iblis yang pertama kali membikinnya. Naam, ada yang belum dibahas kemarin? Ya, Sudah ketemu belum menyantum? Eh, perhatikan. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu hujah kapan Husain? Hah? Kapan itu ijma' hujah? Dan sebutan tadi. Kapan ijma' itu hujah? Kapan Abdul Aziz? Apa? Kapan ijma' itu hujah Hasan? Eh, ketika tidak berseberangan atau menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jawabannya itu ada sudah. Jadi kalau berseberangan menyelisih Al-Qur'an Sunnah bukan hujah walaupun ijma'. Kita lihat wal ijma'u fil lughah, ijma' secara, secara bahasa, ijma' secara bahasa adalah al-ittifaq wal azm. Al-ittifaq wal azm. Ittifaq itu kesepakatan, wal azm itu tekad bulat. Keinginan yang sangat kuat, tekad bulat itu sama aja ya. Itu secara bahasa. Jadi ijma' itu maknanya al-ittifaq itu kesepakatan, semuanya sepakat wal azm, bertekad bulat, berkeinginan kuat. Amma kaunuhu bi makna al-ittifaq fa hadha amrun ma'ruf. Adapun ijma' kok maknanya ittifaq? Ijma' yang maknanya ittifaq, kesepakatan itu perkara yang sudah dikenal. Sudah diketahui ma'ruf. Taqul ajma'an nasu ala kada. Engkau katakan manusia mereka semuanya telah sepakat di atas apa? perbuatan atau pendapat seperti ini. ay ittafaqu alaih, mereka bersepakat di atasnya. mafhum soal ini? Ijma' secara bahasa adalah ittifaq wal azm. mafhum Isa? Ayo kita lihat sini. Wa amma kaunu bi ma'nal azm. Adapun keadaan ijma' maknanya azm, fa dzakaru lahu mereka menyebutkan untuk makna azm tersebut misal qauli ta'ala seperti yang terkandung dalam firman Allah taala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum Ajma'u di sini artinya secara globalnya memang awal mulanya apa? Kumpulkanlah. Kumpulkanlah Nah barakallahu fikum perkara kalian dan sekutu-sekutu kalian. Ai na'am i'zamu wala taftariku fih. Maksudnya berpegang teguhlah kalian dengan sekutu-sekutu kalian dan jangan kalian bercerai-berai. Na'am atau kalian na'am barakallahu fikum berpisah-pisah padanya. Maksudnya ini hanya sekedar celaan karena enggak mungkin sekutu-sekutu itu bisa nolong mereka ya. Ewa. Amal ijma' al-mustalah alaihi fahuwa. Nah, ini penting, ini yang ijma' secara bahasa sudah kita lewati, sekarang secara istilah. Amal ijma'u al-mustalah alaihi. pun ijma' yang diistilahkan eh, oleh al usul atau yang semisalnya, fahuwa ittifaqu mustahidi al-ummah ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kesepakatan na barakallahu fikum di atas hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan siapa? Orang ahlu istihadnya umat ini. Berarti kalau istihadnya umat sebelumnya enggak dipakai. Harus umat ini. Kemudian sepakatnya apa? Di atas hukum syar'i. Berarti kalau di atas kebatilan bukan ijma'. Ijma' satu kampung rokok itu halal misalkan Ijma semua satu kampung sepakat rokok itu halal. Berarti hujah bukan ijma'nya. Bukan kenapa? Karena tidak di atas hukum yang syar'i. Syaratnya harus di atas hukum syar'i. Faham ya? Itu pun setelah apa? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau kesepakatan terjadi ketika Rasulullah masih hidup, itu bukan ijma' namanya. Namanya sunnah, ya enggak? Sunnah takririyah, ya enggak? Rasulullah membiarkan semuanya sepakat mendiamkan membiarkan dalam keadaan dikerjakan yang lainnya maka itu bukan ijma. Kalau itu namanya sunnah sunnah taklidiyah ya. Eh, kalau ijma itu setelah Rasulullah meninggal. Muncullah ijma. Nah, tapi ijma'nya ini harus apa? Dari kalangan ahlu istihadnya umat ini, enggak boleh umat sebelumnya. Dan harus di atas apa tadi? Hukum yang syar'i. Kalau di atas kebatilan bukan hujah. Ijma' sepakat satu kampung khamr itu halal misalkan Ijma itu dianggap hujah atau enggak Isa? Tidak, karena tidak di atas apa? Tidak di atas perkara yang syar'i. Kita lihat lagi. Kata beliau, faqauluna ittifaqu mustahidil ummah, maka ucapan kami kesepakatan ahlu istihadnya umat ini kharaja bihi al-muqallidun. Keluar dengan penjelasan tersebut al-muqallidun, para pengekor. Eh, al-muqallidun orang yang taklid yang mengekor, membabi buta Nah barakallahu fiikum seperti itu. Naam, kita lihat sini al-muqallidun fa innal muqallida laisa minal mustahidin. Karena muqallid naam orang yang taklid, nah barakallahu fiikum itu bukan termasuk ahlu istihad. Bukan termasuk ahlu istihad. Naam. fala yu'tabar qawluhu fil khilaf wal ijma'. Maka ucapannya dalam masalah perselisihan dan ijma' enggak dianggap orang muqallid. Karena para ulama sudah mengatakan, "Nam barakallahu fiikum bahwasanya innal muqallida la yu'addu min ahli ilm. Muqallid itu tidak dianggap termasuk ahli ilm. Jadi orang muqallid taklid, mengekor, membebek, paham ya? Gurunya bilang A, A, B, B. Padahal posisi dia keliru atau salah. Karena sudah kita lewati kan apa itu taklid? taklidu naqabulu qaulil qaili min ghairi dzikr hujjatin ini. Sudah antum lewati semuanya dalam pelajaran apa dulu? Dalam pelajaran apa? Eh? bil waraqat lil amriyati rahmatullah alaih. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis Taklid menurut kami adalah qabulu qaulil qaili. Menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin lis Tanpa menyebutkan hujjah, argumen, dalil bagi orang yang bertanya. Langsung ngekor ngikutin. Itu namanya taklid. Ingat-ingat jadi hafal itu pantunnya. Jangan kita hati takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis Taklid menurut kami adalah apa? Menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi yang bertanya. Bagaimana ini Ustaz hukumnya? Boleh. Dalilnya mana? Enggak perlu tanya dalilnya. Kalau anak udah bilang boleh, boleh. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai terdoktrin antum atau kita semuanya mengekor kepada para ulama dalam perkara-perkara yang batil pun kita ikuti jangan. Salah salah, keliru keliru. Walaupun ulama, caranya gitu. Walaupun syekh, walaupun ustaz, keliru keliru. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, li anal muqallidah haqiqatuhu annahu nuskhatun min kitabin aw qaulin. Ya kan? Karena orang muqallid, muqallid itu pada asalnya secara hakikatnya adalah nuskhah. Dia itu sekedar apa? Naam barakallahu fikum semacam cetakan cetakan dari suatu kitab atau ucapan. Karena ngikut aja kan taklid. Muqallid itu semacam cetakan. Jadi cetakan dari suatu ucapan dia ngikutin atau suatu tulisan dia ikutin. Berarti kan semacam nuskhah, semacam cetakan. Paham belum? Nah, jadi seperti itu. Mukarrirun man yuqalliduhu wa laysa mustaqillan bi Dia hanya mengulang-ulang, mengulang-ulang orang yang dia ikuti dan dia tidak menyendiri dengan sendirinya. Paham belum ini? Jadi kalau kita taklid haram, tapi kalau kita menukilkan kalam dari ilmu enggak masalah, tapi harus menyebutkan apa sumber yang akurat. Contohnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu' Fatawa, bagus. Tapi kalau antum mengucapkan kultu, aku katakan, kultu aku katakan, ternyata itu kalam Syekhul Islam antum keliru. Kenapa keliru? Karena seakan-akan ucapan Syekhul Islam itu ucapan antum gitu loh. Jadi ketika antum menyebutkan menukilkan kalam Syekhul Islam, sebutkan juga rujukannya biar orang faham sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Naam Majmul Fatawa misalkan. Nah, itu benar, tapi kalau antum kultu, aku katakan padahal ucapan itu bukan ucapan antum, ucapan Syekhul Islam itu berarti antum apa? Tidak menukilkan secara amanah di situ. Itu keliru. Kita lihat lagi. Wa bihadza yatabayyan annahu yanbaghi lana an nuharrira anfusana min at-taqlid al-a'ma wa ta'assub al-ahwaj alladhi yasluquhu ba'dun nas. Allahul musta'an. Kata beliau, dan dengan penjelasan ini nampaklah bahwasannya selayaknya bagi kita semuanya untuk muharrir, membersihkan apa? Apa? Nampaknya atau selayaknya bagi kita semuanya untuk apa? Untuk membersihkan Naam yang diri-diri kita minat taklid al-a'ma dari apa? Taklid al-a'ma. Naam barakallahu fikum dari apa? Dari naam sikap atau sifat naam mengekor yang buta. Paham ya? Naam membabi buta, mengekor. Eh, wa ta'assub al dan juga fanatik yang apa? Fanatik yang sifatnya naam barakallahu fikum naam berlebihan. Memang fanatik tidak diperbolehkan yang berlebihan atau enggak tidak diperbolehkan ya. Ewa. Allah yasluquhu ba'dun nas yang ditempuh oleh sebagian manusia Simak baik-baik kitabnya itu ya, sudah dikasih untuk simak bukan untuk di, untuk hiasan itu ya nah kita lihat sini selayaknya bagi kita semuanya untuk nuharrir membersihkan angfusana diri-diri kita minat taklid al amal dari taklid yang buta paham ya wa ta'assub al dan juga asabiyah fanatik alladhi yasluquhu ba'dun nas yang ditempuh oleh sebagian manusia wa an nuhawila al-wusula ila ma'rifatil haqqi min min usulih dan kita berupaya berusaha untuk mengetahui untuk sampai kepada mengetahui kebenaran dari sumbernya dari asal usulnya yaitu Alkitab Sunnah jadi jangan taklid terus isbal haram atau halal haram upayakan tahu dalilnya jangan kata siapa haram kata Ustaz Ana katanya memang benar Ustaz antum ketika menyampaikan dengan dalil tapi antum ketika belajar dituntut untuk menghafal dalil gitu loh ya sehingga apa sehingga jangan cuma mengikor terus tapi kalau ada dalil sudah dihafal dihafal caranya gitu ya nah ini bagus sekali nih ya wa an nuhawila al-wusul ila ma'rifatil haqqi min usulih dan kita berupaya berusaha untuk sampai mengenal al-haq dari apa? Dari sumbernya langsung al-kitab was sunnah. Wa qauluna mujtahidi hadil ummah. Dan ucapan kami ahlu istihadnya umat ini ihtirazan min mustahidi ghairi hadil ummah untuk apa? Mengeluarkan ahlu istihadnya orang yang selain umat ini. Eh? ada? Eh? ada? Ada dilihat. Penyatum ada nggak penyatum? Eh, enam. Kata beliau apa barakallahu fikum untuk mengeluarkan apa orang-orang yang beristihad dari selain umat ini. Fa inna kaulahum maka ucapan mereka yang bukan umat ini falaisa bihujjah bukan hujjah. Ucapan mereka bukan apa? Bukan hujjah. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Kita lihat sini. Wala yu'tabaru qauluhum itlaqan fi masail syara' dan ucapan mereka tidak dianggap secara mutlak dalam masalah syariat. Itu karena bukan umat kita itu loh. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah syariat ucapan mereka enggak dianggap secara mutlak. Kata beliau wa qauluna ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bihi ma malawit ma law ittafaqu ala hukmin fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari ucapan tersebut kalau Kan tadi disebutkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, keluar dari ucapan tersebut, bagaimana kalau seandainya mereka sepakat ketika Rasulullah masih hidup? Kita lihat, fa'inna maka makana fi hayatihi yu'tabaru min sunnatih. Kalau kesepakatan itu terjadi di masa hidupnya Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai sunnahnya, bukan ijma'. Kembali ke apa? Kedua sumber yang inti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kesepakatan terjadi di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Nah, kita lihat sini. Sawa'un 'alima bihi am lam ya'lam bihi. Baik Rasulullah mengetahuinya ataukah tidak mengetahuinya, li'annahu 'ala taqdir, dikarenakan diperki, eh, dikarenakan di atas takdir anna Rasul sallallahu lam ya'lam. Tarulah Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Fa inna Allah Ta'ala qad 'alima. Ya Allah tahu. Di zaman Rasulullah kalau ada kesepakatan, walaupun Rasulullah enggak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu atau tidak? tahu kalau seandainya kesepakatan itu batil niscaya Allah tegur gitu loh. Niscaya Allah Taala akan apa? menegurnya karena Rasulullah masih hidup. Paham itu ya? Fa idza aqarrahu Allah taala wa lam yunkirhu dalla dzalika ala anawakun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya dan juga tidak ada pengingkaran sama sekali menunjukkan bahwa itu benar. Ijma' kesepakatan para sahabat ketika Rasulullah masih hidup, walaupun Rasulullah enggak tahu, itu hujah. Kenapa hujah? dikarenakan kalau seandainya itu kekeliruan saya Allah akan menegur. Allah Taala akan apa? memberikan teguran. Tapi kan enggak ada teguran wala pengingkaran berarti itu benar. Wa qaluhu Na'am barakallahu fikum min ba'diha ay min ba'di hadil hujjah. Setelah hujjah ini yaitu setelah Al-Qur'an Sunnah isyaratan ila anna al-ijma' la budda an yakuna la budda yakuna al-kitabin aw sunnatin ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya ijma' itu harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anna al-ummata la yumkin an tastami' an tajma' ala ma la dalila fi. Karena enggak mungkin umat itu apa? bersatu berkumpul di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya itu enggak mungkin. Kalaupun ada yang seperti itu tapi enggak semuanya. Na barakallahu fikum. Awa. Na barakallahu fikum kalaupun ada seperti itu tapi enggak semuanya. Tapi enggak mungkin semuanya apa? bersatu berkumpul di atas sesuatu yang ada dalilnya. Fa mustanadul ijma' huwal kitab sunnah. Penting ini. Yang jadikan patokan sandaran ijma' mustanad. Menjadikan patokan sumber sandaran ijma' huwal kitab sunnah. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum salah Bang? Eh, wa na'am. Amma ijma' bila kita wal sunnah fahada mustahil. Adapun ijma' kesepakatan tanpa Al-Qur'an sunnah ini perkara yang mustahil, perkara yang enggak mungkin terwujudkan. Mahum salah Abdullah? Ewa, disimak ya. Nah, perkara yang tidak mungkin terwujudkan ijma' tanpa uh, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikir seperti itu. Fa in qala qailun kalau ada orang yang berkata, "Idza qult" apabila aku berkata, "Idza qultu bihadza, lam yakun ijma' faidah." Kalau seandainya ada orang berkata, apabila aku katakan sekarang, dengan seperti ini berarti apa? Ijma' itu enggak ada faedahnya katanya. Kalau enggak anggap tadi dalil, an dalil hasalah bil kitab sunnah. Karena dalil itu terjadi dengan Al-Qur'an sunnah fayuqal, maka dikatakan bal fihi faedah azimah. Ijma' itu ada faedah yang sangat besar. Walaupun disyaratkan harus sesuai dengan Al-Qur'an sunnah, itu tetap ada apa? Ada faedah yang sangat besar. Karena kalau cuma ijma' tanpa Al-Qur'an sunnah kan enggak dianggap tadi. Berarti enggak ada faedahnya kita katakan ada. Awalan pertama, li'anna nadhira dikarenakan orang yang memperhatikan qad la yattali' al kitab sunnah fayaktafi bil ijma' terkadang dia enggak sempat enggak sempat melihat Al-Qur'an was sunnah maka dia mencukupkan dengan ijma' dalilnya mana ini udah ijma' udah sepakat ini para ulama nah gitu contohnya kita lihat kama yujad fil ifsah libni hubairah wal ijma' libni mundhir wa ghairihi sebagaimana jumpai dalam kitab al-ifsah karya Imam Ibnu Hubairah Naam dan juga ijma', kitab ijma' karya Imam Ibnu Mundhir. Naam wa ghairihima. Yaqul ajma'u 'ala kadza. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, mereka para ulama tersepakat di atas apa? Di atas perkara ini. Ajma'u 'ala kadza wa la yudkar ad-dalil wa la yadhkur ad-dalil. Nah, mereka sepakat di atas pendapat seperti ini dan tidak menyebutkan dalilnya. Fa naqul nahnu la nastati' an nabhath 'anil dalil. Maka kita katakan kita tidak mampu mencari dalil fa yakfina an na'lam annahum ajma'u. Cukup bagi kita mengetahui bahwasanya mereka telah sepakat. Tanya yang kedua, annana nastafidu annahu la nizaa'a fi dalalati kitab sunnah ala khilafi ma ajma'u alaih. Masya Allah. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak ada nizah, tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, paham ya? Tidak ada enam pertentangan mengenai apa? mengenai penunjukan Al-Qur'an sunnah ala khilafi ma ajma'u ala khilafi ma ajma'u alaih yang berbeda terhadap apa yang mereka sepakati. Amalum. Nah, karena apa? Karena enggak mungkin ijma' terjadi dalam keadaan menyelisih Al-Qur'an sunnah itu. Kalau menyelisih Al-Qur'an sunnah jelas ijma'nya gagal. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Li'anna law kana hunaka khilafun fi dalalatil kitab sunnah ma 'alaih. Karena kalau seandainya ada perselisihan, kalau seandainya di sana ada perselisihan di dalam penunjukan Al-Qur'an sunnah, niscaya mereka tidak akan ijma'. Ma ajma'u 'alaih. Niscaya apa? Tidak akan ada kesepakatan di atasnya. Faham belum? Jadi ketika ada kesepakatan di atas suatu permasalahan berarti menunjukkan bahwasanya apa? sesuai dengan penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau seandainya di sana ada perselisihan dalam ijma' tersebut, berarti karena apa? Tidak sesuai dengan penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma'an sepakat. Paham belum? Semuanya sepakat. Kok ada satu orang yang tidak setuju? Bukan ijma'. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa zakumullah. kita lihat lagi mas'alatun permasalahan yang berikutnya. Dzakarna anna mustanatal ijma' Dakarna anna mustanadal ijma'i alkitabus sunnah Waqad ajmaul ulama ulama 'ala anna al-ma' idza takhayyara bi najasatin fa huwa najis. Kami telah menyebutkan bahwasanya sandaran ijma' itu Al-Qur'an Sunnah. Dan sungguh para ulama telah ijma' bahwasanya air apabila berubah dengan suatu najis, maka dikatakan najis. Fama mustanaduhum li hadhil masalah. Sekarang apa sandarannya? Kok para ulama ijma' sepakat kalau air tercampur benda najis maka dikatakan kalau sudah berubah dikatakan najis. Sandarannya apa sekarang dalam masalah ini? Kan butuh sandaran, butuh dalil. Kita lihat wal jawab jawabannya annaqul laisa bilazim an yakuna mustanadul ijma' min kitab sunnah jami'an. Ini penting. Enggak diharuskan sandaran ijma' itu tidak diharuskan harus dari Al-Qur'an sunnah dua-duanya. Bisa dari Al-Qur'an saja dan bisa dari As-Sunnah saja. Faham itu ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Jadi enggak harus dua-duanya langsung ada gitu loh. Dalilnya seperti itu. Kadang kita ambil dari Al-Qur'an, kadang kita ambil dari As-Sunnah, kan dalil seperti itu. Nah, kan kadang ada dua-duanya. Kadang tidak ada dalam As-Sunnah, dalam Al-Qur'an ada. Kadang dalam uh, Al-Qur'an ada, dalam As-Sunnah enggak ada. Terkadang dua-duanya ada gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham ya. Nah, bal yakfi ahaduhuma bahkan cukup salah satu di antara keduanya. Wal mustanad fi hadil masalah Al-Qur'an. Sekarang untuk masalah apabila air tercampuri benda najis sampai berubah itu adalah najis sandarannya apa dalam Al-Qur'an kalau Allah taala Allah taala berfirman hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih telah diharamkan atas kalian bangkai darah daging babi dan hewan yang sembelih na barakallahu fikum untuk selain Allah taala istadalla Imam Ahmad rahimahullah taala bihadil ayah ala najasatil ma'i idza idza takhayyara bin najasah. Imam Ahmad berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya najisnya air apabila berubah dengan benda najis. Kalau yang mengubah bukan benda najis, najis tidak tidak najis. Nah, kita lihat sini. Qala li'annal maytata haram karena bangkai itu haram. Fa takoyah taghayyara bil haram, apabila sesuatu itu berubah dengan sesuatu yang haram, waqtalata bihi dan bercampur dengannya sara haraman, maka menjadi haram juga. Daruratan secara pasti annahu la yumkin tarkul haram illa bisnabil halal. Ya enggak? secara pasti, secara darurat bahwasanya apa tidak mungkin meninggalkan suatu haram kecuali dengan apa menjauhi yang halal. Memelum. Nah, maksudnya bagaimana kita lihat? Falihata kana haraman. Makanya di situ haram. Karena enggak mungkin atau meninggalkan yang haram tadi itu kecuali apa? Menjauhi yang halal di situ. Karena bercampur gitu loh. Nah, falihata kana haraman wa idza kana haraman kalau sudah haram wal maitah najisah binas Al-Qur'an sedangkan bangkai itu najis dengan nas dalil dari Al-Qur'an. Saral ma'un najisan berarti airnya najis. Fayukhad hadzal hukum idan nam berarti diambil hukum ini jika demikian istinbatan Al-Qur'an. Mengambil dari apa? Mengambil hukum tersebut istinbat yaitu mengeluarkan dalil dari Al-Qur'an. Paham ya? Pendalilan seperti itu perlu diperhatikan baik-baik istinbat penting. Istinbat itu antum suatu ketika akan bisa insyaallah. Jangan bilang enggak bisa, bisa. Kalau antum latihan kuat bahasa Arabnya, faham maknanya dan faham isinya antum bisa mengambil istinbat. Contohnya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pendek atau enggak? Pendek. Terjemahnya tahu enggak antum? Tahu. Tapi mengambil istinbatnya harus pengalaman itu loh. Bukan ketika antum jelasin orang beribadahlah kalian kepada Allah taala dan jangan mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Diam. Itu kurang. Ambil istinbat. Dari ayat ini kita ambil istinbat bahwasanya haramnya syirik dan wajibnya bertauhid. Nah, itu caranya. Mengambil istinbat dari ayat tadi itu. Lah kenapa kau wajib? Wa'budullah, perintah. Perintah kaidahnya bagaimana? Al-asl bil amr yadullu 'alal wujub istinbat. Larangan wala tusyriku bi syai'a. Larangan, hukum asal suatu larangan apa? Haram. Berarti haramnya berbuat kesyirikan. Namanya istinbat. Fungsinya apa? Istinbat itu fungsinya nanti ketika antum sudah mengajar, menjelaskan, suatu ketika antum ngajar atau enggak? Suatu kita ngajar kan suatu ketika walaupun ngajar anak sendiri, ya enggak. Nah, mengambil istinbat fungsinya apa? Menjelaskan. Kalau antum enggak bisa mengambil istinbat, cuman baca ayat langsung terjemahan tok gitu, ya udah waktunya masih panjang antum bingung mencari yang lainnya. Paham ya? Kenapa para khutbah, para orang-orang yang pandai berkhutbah, pandai pidato, pandai muhadarah? Karena dia sudah sering beristinbat. Sehingga walaupun satu ayat, dua ayat bisa satu jam gitu loh. Paham ya? Nah, itulah rahasia di balik istinbat. Kalau antum sudah bisa istinbat, mengembangkan suatu nah barakallahu fikum dalil dikembangkan, dijelaskan itu terkadang dua dalil, tiga dalil bisa satu jam. Paham ya? Khutbah pun langsung dapat terus. Tapi kalau cuma tahu artinya toh, nggak bisa mengambil istinbat, nggak bisa mengembangkan, ya udah khutbah Jumat baru baca satu ayat terjemahkan bingung nyari yang lainnya. Paham ya? Caranya gitu caranya barakallahu fikum, latihan melatih diri untuk beristinbat. Walaupun sendirian bisa nggak latihan itu? Bisa nggak sendirian latihan? Bisa baca gini. Wah, oh, ini berarti perintah ya. Perintah ini menunjukkan wajib. Nah, izin bacaan teman. Nanti kalau jelaskan sama gitu loh. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak mau beristinbat ya berat walaupun hafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Waqat nuzi' fi imkan al-ijma' wa nuzi' fi kaunihi hujjah. Dan sungguh telah diperselisihkan mengenai mungkinkah berdalil dengan ijma'? Apakah memungkinkan ada ijma'? dan juga diperselisihkan mengenai keadaan ijma itu hujah atau bukan. Paulum. Nah, nuzul itu maksudnya ada perselisihan. Diperselisihkan mengenai apakah mungkin ada ijma lagi dan apakah mungkin ijma itu hujah gitu loh. Kita lihat amman nizau fi imkanihi fa ankara ba'dul ulama an yujad ijma'. Adapun orang yang mengingkari tentang apakah mungkin ada ijma', maka sebagian ulama mengingkari bahwasanya adanya ijma' itu diingkari. Yaqul man ya'rif anna 'aliman fi aqsal syarqi na muwafiqun lil li'alam li'alim fi aqsal gharb eh apa penting ini kalau zaman sekarang kan mungkin pakai HP SMS Android ya enggak WA Telegram kalau zaman saat itu bagaimana tahunya kalau sepakat semua para ulama sepakat sulit enggak sulit ini yang mengatakan enggak ada ijma ini ya orang-orang yang menolak ijma kita lihat kata beliau man ya'rif siapa yang tahu "Ana 'aliman fi aqsal syarq bahwasanya orang alim yang berada di apa? Nam barakallahu fikum timur sana muwafiqun li alim fi aksil gharb. Ya, mencocoki sepakat dengan apa? Seorang alim yang ada di barat sana, tahu dari mana coba? Kalau zaman saat itu bagaimana caranya coba? Jauh enggak? Jauh. Mana ada HP? Jadul itu enggak ada. Paham ya? Saat itu belum ada HP, yang ada yang cuma makanan-makanan itu aja. Tapi kalau HP belum ada, nah itu bagaimana tahunya gitu Ini orang-orang yang mengingkari ijma. Apa belum? Orang-orang yang mengingkari ijma kan sepakat. Lah tahunya sepakat dari mana? Eh, antum di Jawa Timur, satunya alim di Jawa Barat, sana tahunya dari mana kalau saat itu? Enggak ada HP Android enggak ada. HP jadul juga enggak ada. Paham ya? Waktunya eh? kenapa caranya? Ya terkadang dengan mengirim utusan, tapi lama gitu tahunya. Kita lihat di sini, nanti kita lihat. La siyama fi fi zaman awal al-muwasalat wal ittisalat sabatun jiddan masyaallah. Ini kayaknya kuat kayaknya ya, ini. Yang mengingkari jemaah kayaknya kuat. Terlebih-lebih lagi di zaman pertama dulu, nggak ada komunikasi, nggak ada juga transportasi, sulit sekali gitu loh. Mana ada kendaraan-kendaraan secepat sekarang kereta api, ekspres namanya, eksekutif, bisnis, namanya premium nggak ada. Nah, barakallahu fikum kalau sekarang mungkin, kalau zaman saat itu bagaimana gitu loh komunikasinya. Faman ladzi nam yudrina anna ahadan mila ulama lam yukhalif. Sekarang apa yang bisa memberitahukan kami atau kita bahwasanya ada eh, bahwasanya salah seorang dari karangan ulama tidak ada yang menyelisih tahu dari mana gitu loh. Taunya dari mana kalau ulama yang di barat sana tidak menyelisih ulama yang timur tahu dari mana? Mohon salah ini. Ayo Abdul Aziz, kita lihat sini. Wa dari insan la alam, mukhalifan la ya'ni anna an-nas ajma'u 'ala dzalik. Nah, sekarang keadaan manusia, keadaan seorang ketika dia tidak mengetahui penyelisihan, itu bukan maknanya bahwasanya manusia itu sepakat itu loh. Kan harus tahu kan? Antum tahu dari mana kalau ulama ini timur sepakat dengan ulama ini barat? Kalau dalam keadaan tidak ada komunikasi seperti ini. Walihada qala Imam Ahmad man al ijma' bahwa huwa Oleh karena ini Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengaku-ngaku adanya ijma' kadzib pendusta. Wa may yudrihi la'allahum ikhtalafu. Siapa yang kasih tahu dia? Bisa jadi mereka berselisih. Ini pendapat yang apa? Yang mengingkari adanya ijma. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kita lihat, ladzina yunkiruna wujudan ijma' muraduhum annahu la yujad ini. Fadlan an an yakuna dalilan. Orang-orang yang mengingkari adanya ijma, yang diinginkan mereka itu adalah bahwasanya enggak ada ijma itu, enggak ada. Ewa, terlebih-lebih lagi jadi dalil wong ijma'nya aja enggak ada kok jadi dalil gimana? Orang menjadikan dalil ijma itu karena ada ijma itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. eh, seperti itu. Tapi ketika ijma'nya aja enggak ada, mana ada dalilnya? Mahum soalan Ibrahim? Jadi perselisihan ini yang pertama mengingkari ijma, kata mereka ijma itu enggak ada. Lah kalau enggak ada, bisa enggak jadikan dalil? Enggak bisa gitu loh. Yang kedua, walakin as-sahih anna ijma' sabitun, penting. Akan tapi yang sahih, pendapat yang sahih ijma' itu ada. Amma fil umur al-ma'lumah bid-darurah adapun perkara-perkara yang diketahui secara darurat minat din bagian dari agama fahada amrun wadih perkara yang jelas gak butuh ijma' lagi salat lima waktu wajib nggak usahin, wajib orang langsung tahu enggak langsung tahu paham langsung tahu jadi kalau ada yang ingkari langsung dikatakan apa bisa dikatakan dia kafir nanti kalau mengingkari wajibnya salat lima waktu kita lihat sini Para ulama mujmi'un ala wujubi shalah wa tahrimil khamr wa zina wa ma asyra dzalik. Para ulama mereka sepakat tentang wajibnya salat lima waktu dan haramnya khamr dan haramnya perzinaan dan yang semisal itu. anna hadhihi al-ahkama sabatat bin nas karena hukum-hukum ini semuanya telah datang dengan dalil. Amal umur al-ukhra, perhatikan ini. Adapun perkara-perkara yang lain fasahih annahu yumkin fiha ijma' memungkinkan di sana ada ijma lakin kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah wasifiyah tapi sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab apa Al Aqidah wasifiyah al ijma' alladzi alladzi yandabit makana alaihi salaf saleh nah barakallahu fikum ijma' yang diakui nah barakallahu fikum ijma' yang akurat yang diakui adalah ijma' yang berada di Eh, ijma yang saat itu berada di zamannya para salafus saleh yakni bidzalika al-qurun al-mufaddalah penting ini ijma'nya tiga generasi yang diberikan apa keutamaan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in itu al-qurun al-mufaddalah ingat-ingat al-qurun al-mufaddalah tiga itu eh, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in na'am as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim yakni salasat tabaqat tiga generasi tiga tingkatan Ibadahum ba'dahum kathral ikhtilaf wa intasharat ummah karena setelah itu setelah tiga generasi tersebut mulai tersebarnya apa mulai banyaknya perselisihan dan tersebarnya umat nah barakallahu fikum seperti itu setelah tiga generasi mulai apa Husain mulai tersebarnya umat dan mulai banyaknya apa banyaknya apa Husain perselisihan paham ya kita lihat sini wa sa'at fi aktaril ardi dan mencapai apa? Mencapai meluas ke seluruh penjuru bumi. Wa kasratul ahwa wal fitan. Akhirnya apa? Dan banyak juga hawa nafsu dan fitnah. Fa zaman sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yumkin an ya'rif fihi al ijma'. Maka di zaman para sahabat dan zaman tabi'in dan zaman atba'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik apa? Masih memungkinkan diketahui adanya ijma'. Karena sepakat itu loh. Karena sedikit fitnah manusia masih sedikit itu loh ya. Nah, semakin banyak manusia, semakin banyak nah makhluk-makhluk yang ada ini, banyak fitnah, banyak hawa nafsu, mulailah apa? sulit dideteksi. Sulit untuk apa? dideteksi, diteliti sulit. Wa nahnu nadhkur huna qa'idatan mufidatan wahya. Penting ini dan kami menyebutkan di sini kaidah yang berfaedah wahya annama ja'a bil kitab was sunnah wa lam yadhkur 'an sahabah khilaf Walam yudkar an sahabat khilafu fahum mujmi'una alaih. Ini kaidahnya masyaallah bagus sekali ini. Bahwasanya apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, nah barakallahu fikum, bahwasanya apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak disebutkan eh, adanya penyelisihan dari para sahabat, maka mereka sepakat di atasnya berarti. Paham ya? Semua yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak disebutkan adanya penyelisihan dari sahabat, fahum mujmi'un alaih. Berarti mereka semuanya sepakat di atasnya. Mahfum teman? Ayo, kita lihat berikutnya. Kamasalan idza qala qailun sebagai contoh apabila ada orang berkata, ajma'a sahabat ala anna qalahu ta'ala ar-rahmanu 'alal astawa. Ijma' para sahabat sepakat Para sahabat sepakat bahwasanya firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal astawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, yakni 'ala 'alal arsy. 'Ala 'alal 'arsy meninggi di atas 'arsy. Wa qala insanun kemudian ada orang berkata, "Hatuli kalimatan wahidah an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ghairihi min as-sahabah radhiyallahu anhum annahum yaqulun istawa min 'ala." Ini orang yang nanya. Katanya sepakat para sahabat bahwasanya makna istawa itu ala, meninggi. Nah, ada orang ngomong, "Datangkan kepadaku buktinya satu kalimat saja." Dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang selain mereka dari sahabat, mereka mengatakan istawa maknanya adalah ala. Ada nggak kira-kira ngomongnya gitu? Maksudnya ada nggak kira-kira ditanya seperti itu suruh menunjukkan jawabannya idza al-Qur'an bil lugha Sekarang kalau Al-Qur'an itu bahasanya bahasa apa? Apabila Al-Qur'an sudah diletakkan dalam bahasa Arab, wastawa 'alal ash yakni 'ala 'alaih. Istawa di atas arsh itu maknanya 'ala 'alaih, meninggi di atasnya. Walam ya'ti amman yafqah al-lugha arabiyyah ma yukhalifu hadha dan tidak datang dari orang yang faqih paham tentang bahasa Arab yang menyelisih makna ini dalla dzalika ala ijma'i berarti menunjukkan semuanya ijma' sepakat para sahabat itu mereka ahli lugah atau enggak iya ahli lugah ada enggak di antara sahabat yang mereka mengatakan maknanya bukan ala enggak ada kan berarti kembali ke hukum asal sepakat semuanya bahwasanya istawa maknanya ala. Adapun istawa mana istaula itu kalam yang batil berdalilkan dengan orang Nasrani, penyair Nasrani Allahul musta'an. Wala yumkin an nuqarrir ijma' as-sahaba ala ijra'in nusus ala zahiriha illa bihadhihi tariqah dan tidak mungkin kita menetapkan ijma'nya para sahabat ala ijra'in nusus untuk memperjalankan dalil-dalil ala zahirah sesuai dengan dalilnya illa bihadith tariqah kecuali dengan jalan seperti ini, dengan cara seperti ini. An kita katakan Al-Quran bil Arabiyah, Quran bahasa Arab. Waktu marra 'ala sahabah wa qara'uh. Dan Al-Quran itu sudah dilewati para sahabat atau belum? Al-Quran ini sudah dilewati para sahabat atau belum? Sudah. Wa qara'uh dan mereka membacanya tidak? Membacanya. Paham enggak bahasa Arab mereka? Paham. Kita lihat. Wa ma lam anhum khilafu fi madlunihi fahum 'ala ma 'alaihi dhahir. Paham ya? Maka selama tidak datang dari mereka penyelisian apa yang ditunjukkan setelah dohirnya di situ, berarti mereka berada di atas dohirnya. Yaitu makna dohirnya apa tadi? Istawa ala. Idan al-ijma' mungkin lakin fi sadr awal min ahdi sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Masyaallah ini penting kesimpulannya ini. Jika demikian ijma' itu mungkin ada atau enggak Ibrahim? Mungkin ada ijma' itu, tapi di awal generasi. Fi sadr awal, di ujung di awal generasi Generasi apa? Generasi sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tambah dikit lagi. Wa dalilu ala anna ijma' hujjah. Dalil yang menunjukkan ijma' itu hujjah. Qaulullah ta'ala itu firman Allah ta'ala, "Wa man rasul min ba'di ma tabayyana al huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang rasul, menyelisih rasul setelah datang kepadanya petunjuk kemudian justru mengikuti jalannya orang-orang selain mukminin, niscaya kami akan berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Paham ya? Nah, dan apa dimasukkan dalam neraka jahanam sejeda jelek tempat kembali. Haitsu qal wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Penting ini. Dan justru malah mengikuti jalannya selain mukminin itu loh. Mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Wa idza ajma'al mukminun 'ala syai'in fa hadza sabilhum. Kalau kaum mukminun sepakat di atas suatu perkara, ini jalan mereka itu loh fa taba'a ghairahu kalau dia malah mengikuti yang lainnya fa dhalun maka dia sesat yuwalinam eh barakallahu fikum yuwallihi matawalla Allah taala akan berpaling dari apa yang dia berpaling faham maksudnya nih nah seperti itu Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum syai'in faruddu ila Allah rasul." Ma'ruf ayatnya ini. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin antara kalian. Fa in tanaza'tum jika kalian berselisih fisyai'an pada suatu perkara farudduhu maka kembalikanlah perselisihan tersebut ilallahi war rasul. Dikembalikan kepada Allah itu apa? Al-Qur'an. War rasul itu maksudnya apa? Ihsan as-sunnah. nam Mafhumu yang dimahami sini annahu in, in lam natazza illam natanaza qaulana fa hujjah. Yang dipahami di sini berarti kalau kita enggak berselisih kalau kita nggak ada perselisihan berarti ucapan kita ini hujjah binafsih dengan sanadnya layak la yahtaj ila istidlal, perlu pendalilan lagi. Wa huwa dalilun al ijma'. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan apa? Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ijma'. Jadi kalau antum nggak berselisih perlu nggak mengembalikan? Kalau antum nggak berselisih perlu nggak mengembalikan pada Al-Qur'an Sunnah? Perlu nggak teman-teman? Nggak perlu. Kapan diperlukan mengembalikan pada Al-Qur'an Sunnah kalau berselisih? Berselisih dalam suatu perkara, terutama perkara masalah apa, Bang? masalah agama atau syariat. Adapun kalau perkara dunia dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Jangan antum bingung kalau perkara agama, syariat dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah, kalau perkara dunia dikembalikan ahlinya masing-masing. Karena Rasulullah pernah suatu ketika ada semacam pembicaraan di segenap para sahabat seputar apa itu? Masalah pencakokan, pencangkokan, yaitu mengenai pohon kurma itu ya Akhirnya para Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau masalah dunia antum serahkan ahlinya. Paham ya? Ahli bangunan dalam bidangnya, ya dia enggak akan paham masalah emas ini murni atau tidak murni. Orang yang ahli dalam bidang emas, ya dia enggak tahu campuran campuran semennya berapa, pasirnya berapa. Ya enggak? Kemudian orang yang apa? Dia ahli dalam bidang apa lagi? Dalam pertanian misalkan, ya dia enggak tahu bagaimana caranya apa? Caranya 6 mengetahui emas itu murni atau tidak karena bukan ahlinya. Paham ya? Orang yang ahli dalam bidang kedokteran, ya dia tahunya masalah obat, penyakit dan semisalnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum datang ke dokter, ke puskesmas nah, ke apotek atau puskesmas. Pak, kami ini ingin bangun rumah, pondasinya campurannya berapa semuanya? Dokternya enggak akan ngasih tahu antum kan dokternya bukan ahlinya. Dia akan ngasih apa? Ke antum malah dikasih paracetamol nanti. Paham ya? Karena antum dikirain eh, stres. Karena apa? Karena dokter kalau tanya masalah bahan bangunan, bukan ahlinya, bukan apa? fannya, bukan studinya. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Dikit lagi ya. Nah, barakallahu fiikum amat ta'lil, pun alasan, kenapa sih kok alasannya kok nggak ada yang namanya apa kok nggak ada yang eh, kok apa kok istilahnya kok semua ijma itu kok ada kenapa alasannya apa alasannya alasannya kita lihat fa hadil ummah ma'sumatun karena umat ini terjaga ter, terjaga dari apa? Terjaga dari kesesatan. nggak mungkin semua sesat, nggak mungkin. Namanya. Tapi orang-orang sesat ada nggak? Hasan? Banyak, tapi apakah mungkin semua sesat? Mungkin nggak? Perkara nggak mungkin kita lihat ini. Fakat ja'ani Nabi SAW hadisun sanaduhu hasan. Sungguh telah datang dari Rasulullah SAW suatu hadis yang syaratnya hasan. La tastami umatnya alat dalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan semuanya. Kalaupun ada orang sesat, ada juga orang yang istiqamah. Ya enggak? Kalaupun ada orang yang menyimpang, ada orang yang masih istiqomah gitu. Enggak mungkin semuanya berada di atas kesesatan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.